Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-munazzah 'anil naqaisi wasyabihi وهو ليس كمثله شيء فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشفينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك ثبت يا ربنا قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك أعنا يا ربنا على المحافظة بالعقيدة السليمة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة أوصرنا يوم القيامة يا ربنا مع زمرة الموحدين ومع حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kita lanjutkan tentang ayat tentang sifat mukhalafah lil hawadithi yang sudah pernah kami sampaikan. Ini pembahasan yang panjang dan pembahasan yang terpenting di dalam silsilah akidah di abad ini dan di zaman ini. Dan mungkin sampai beberapa pertemuan agar kita semakin yakin dan semakin yakin bahwasanya akidah yang diajarkan oleh para ulama-ulama asyairah ahli sunnati wal jamaati asyariyati adalah akidah yang benar-benar murni jauh dari yang namanya tashbih dan jauh dari yang namanya taktil jauh daripada uh, kesesatan Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Maka di saat kita menemukan ayat-ayat mutasyabihat seperti yang kemarin sudah kami bahas pintas tentang ayat mutasyabihat, maka di hadapan kita adalah dua manhaj yang semuanya adalah manhaj ulama Asy'ariyah dan di antara dua manhaj ini tidak bertentangan yaitu manhaj ta'wil dan manhaj at-tafid seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bajuri kullun nasin awhama tashbiha fa awwilhu ufawwid warum tanziha uh, itu jadi Imam Al-Bai uh, eh, eh, Imam Al-Laqani bukan Al-Bajuri Imam Al-Laqani Syekh Ibrahim Al-Laqani yang menyusun kitab Jahirut Tauhid jika ada nas yang di situ ada ayat musyabahah gitu ayat mutasyabihah maka hendaknya kita menggunakan tafwid atau dengan takwil. Tafwid ingat, jangan seperti yang dituduhkan oleh mereka kalau tafwid itu mengatakan Al-Qur'an tidak bermakna. Oh bukan. Akan tapi yang disebut dengan tafwid itu adalah tarkul haud fi tafsiri makna nusus al-mutasyabihati yani meninggalkan apa menjauhi daripada kita menyelami lebih dalam tentang ayat-ayat mutasyabihat akan tapi kita akan beralih kepada kepada takwil jika harus menyalaminya dengan takwil dan takwil itu sendiri diajarkan oleh Allah sendiri dan diajarkan oleh Nabi Muhammad, diajarkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tafwid itu makna global ada, akan tapi setelah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di saat menemukan ayat yang menyebutkan tentang tangan Allah, ahli tafid mengatakan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengatakan Allah bertangan, tidak. Dan tidak mengatakan Allah bermata, tidak. Kemudian takwil itu adalah hablul lafzi ala makna ghairi zahiril makna atau ala makna hablul lafzi ala ghairi maknahu al zahir, Jadi membawa lafad kepada makna yang tidak zahir akan tapi dibawa kepada makna yang lain. Kenapa? Karena makna zahirnya nanti timbul tadi syubhah. Dan disinilah kecerdasan para ulama agar umat ini tidak terjerumus kepada salah faham dan Al-Quran diturunkan bukan untuk salah faham tidak ada Al-Quran membuat salah faham dan cara memahami Al-Quran sendiri tentunya harus dengan dengan kaedah-kaedah bahasa Arab, yang bahasa Arab itu adalah bahasanya orang Arab. Dan di dalam bahasa Arab itu sendiri ada salah satu uh, salah satu pembahasan dalam bahasa, yaitu tentang keindahan-keindahan lafad bahasa Arab. Dalam istilah bahasa Arab adalah balaghah. Di situ ada yang namanya majas, ya, di situ ada namanya isti'arah dan selain dan lain sebagainya. Artinya itu keindahan-keindahan yang melengkapi bahasa Arab. Maka kalau ingin membaca Al-Qur'an tentunya harus dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan kaidah itu diambil oleh dari orang Arab. Orang kafir Arab saat itu. Bukan kaidah bahasa Arab itu adalah dibuat-buat oleh orang Islam untuk menyesuaikan dengan Al-Qur'an atau tidak. Al-Quran turun dengan bahasa Arab, makanya untuk memahami Al-Quran ya bahasanya orang Arab. Dan di dalam masyarakat Arab itu sudah biasa yang namanya majas. Dan majas itu sendiri ada di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada majas, berantakan nanti. Dan majas itu bukan dusta. Kalau dikatakan mangka nafi hadi a'ma fa fil akhirati a'ma, itu bukan a'ma mata. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat nanti buta. Padahal ini bukan buta mata atau buta hati. Dan masih banyak tentang majazat di dalam Al-Quran itu. Dan jelas majaz itu ada. Dan yang mengingkari majaz itu sendiri mereka akan berbenturan dengan beberapa ayat sehingga mereka akan memaksakan. Jadi bukan mengikuti, bukan memahami bahasa, memahami Al-Quran dengan kaidah-kaidah bahasa orang berlaku, akan tapi dengan kaidah yang dibuat sesuai dengan hawa nafsunya. Adapun masalah mentakwili Al-Quran sendiri Allah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak. Kemudian juga yang kemarin kami sebutkan Rasulullah dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari meriwayatkan an rabbih dari Allah Subhanahu wa taala yakni hadis qudsi abdi maridtu falam ta'udni wahai hambaku aku ma, aku sakit engkau tidak kunjung kepadaku kaifa a'udu wa anta rabbul alamin ya Allah bagaimana aku akan kunjung kepadamu engkau adalah Tuhan semesta alam Maksudnya bagaimana engkau sakit hingga perlu aku kunjungi ya Allah? Qala ama alimta abdi fulan marid. Ama alimta ama alimta apakah kau tidak tahu anna abdi fulan sakit? Marid. Ada seorang hambaku adalah sakit. Falam ta'udhu dan kau tidak kunjung kepadanya. Ama alimta apakah kau tidak tahu? Ana alimta annaka law utahu kalau engkau kunjung kepadanya lawajadtani indahu niscaya engkau akan menemukan aku bersamanya coba mereka yang tidak mau mentakwil hadis Nabi juga mereka akan kebingungan yang pertama Allah sakit kemudian setelah itu menemukan Allah bersama orang yang sakit ya ini akan tapi mau tidak mau ini harus mentakwil bahwasanya yang di marit ini sakit di sini adalah bukan Allah sakit bukan Allah sakit tidak mungkin. Bahkan yang mengatakan Allah sakit adalah keluar dari iman, keluar dari Islam. Mau tidak mau harus mentakwil. Ini adalah takwil yang diajarkan Nabi SAW. alaihi Maritu aku sakit wahai hambaku. Bukan aku sakit, akan tapi maknanya apa? Allah bersama orang sakit. Maksudnya perhatian Allah, pertolongan Allah, riayah Allah bersama orang sakit. Maksudnya diperhatikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditakwili, tidak mungkin katakan Allah sakit. Sehingga nanti ada Allah al-marid. Marad sifat sakit Allah. Jadi ada di antara sifat kudrah nanti sifat marad. Ini adalah memang orang sakit yang memang tidak mentakwil. Ini adalah diajarkan oleh Nabi SAW tentang tentang takwil. Adapun sahabat Nabi SAW termasuk dari Sayyidina Abbas itu juga mentakwili takwil-takwil yang banyak. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menukil Imam At-Tabari adalah termasuk dikatakan pakar syekhnya di dalam urusan tafsir Imam Tabari menafsiri misalnya yauma yukshafu an di saat terbukanya betis <laughs> terbukanya betis betis Allah jadi memang lengkap bagi kaum mujassimah itu ada mata Allah kepala Allah tangan Allah betis Allah manusialah kayak begitu padahal yauma yukshafu an syaq yauma yukshafu an saq di sini dikatakan apa uh, syiddah di hari nanti di, di padang mahsyar sesuatu saat yang sangat dahsyat ya ini Yauma yukshafu ansaq. Itu sesuatu yang sangat dahsyat. Berbicara tentang sesuatu yang sangat dahsyat. Dan masih banyak Imam Ahmad bin Hambal juga menafsiri tentang apa namanya tangan Allah Subhanahu wa taala. Tentang tangan bukan tangan Allah akan tapi tangan adalah kekuatan. Kekuatan Allah. Wassamaa banainaha biaidin. Wassamaa banainaha biaidin. Ini Abdullah bin Abbas juga menafsirkan sama banainaha biaidin. Langit aku bangun dengan tangan kayak bergantangan tangan akan tapi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala takwil sudah Imam, Imam Ahmad bin Hambal juga jaa rabbuka ini jadi takwil itu ada juga pekerjaan orang orang terdahulu jaa rabbuka Tuhanmu telah datang maksudnya yang datang apa thawabu dengan memberikan pahala turunnya Allah Subhanahu ini disebutkan oleh Ibnu Katsir turunnya Allah dari dari langit uh, ke, ke langit dunia adalah turunnya rahmat dan turunnya uh, pahala dan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Bukhari rahimahullahu taala juga menafsiri dalam kitab sahihnya waktu uh, sampai kepada uh, menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala kullu syai'in halikun illa wajhah ternyata Imam Bukhari rahimahullahu taala menafsiri dengan illa mulkah kecuali kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan ini ada yang katanya muhaddis itu keperucut Kalau benar Bukhari ngomong begitu, berarti kafirlah Bukhari. Bagaimana kalau benar? Memang itu diucapkan, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Berarti Bukhari kafir menurut orang itu. Habislah semuanya gara-gara mentakwil. Jadi dia itu punya orang akhir zaman membuat satu kaidah untuk mengkafirkan orang terdahulu. Maka seharus hati-hati di dalam bab ini. Pembahasan tauhid menjadi tiga yang selama ini digembar-gemborkan kadang kita ikut-ikutan di madrasah di pesantren kita tentang yang pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat itu sebetulnya Tuhannya untuk tujuannya untuk mengkafirkan kaum Asy'ariyah. Tauhid uluhiyah atau rububiyah nanti masalah tawassul dan sebagainya masuk di dalam pengkafiran di sini. Adapun tauhid asma wa sifat Sebetulnya mereka itu ingin mengatakan bahasanya Yang belum berani mengatakan Allah bertangan dan bermata Maka dia masih kafir Itu loh pembagian tiga tauhid. Makanya kita tidak perlu dengan pembagian tauhid yang tiga itu Tidak, eh, itu bukan, Itu bukan dari kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. ashariyati Cuman kadang muncul di radio kita Radio-radio eh, ahli sunnah Mungkin di pesantren-pesantren kita Makanya termasuk ada sebuah buku Yang mengikuti eh, Mensyarai kitab kita Yaitu kitab Jauharat Tauhid Kitab Jauharatul Tauhid adalah kitab yang luar biasa yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kalau pengen uh, kalau pengen syarah yang luar biasa, syarahnya Syekh uh, Imam Ibrahim Al-Laqani sendiri ada atau Imam Al-Bajiri atau Ibnul Amir. Nah, tapi ada syarah yang dikemas baru dan ma'al asaf sayang sekali ini dibaca di sebuah di beberapa bukan sebuah kami menemukan di ada beberapa pesantren di di Jawa ini membaca kitab namanya Asyarhul Jadid li Jauhatut Tauhid. Itu adalah membahayakan kitab itu. Jadi bukan dari ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah uh, ataupun kalaupun dia Asy'ariyah mungkin kurang memahami secara benar tentang akidah Asy'ariyah. Jadi dimasukkan itu termasuk pembagian taksim thalath itu. Pembagian tiga tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan bagian tauhid asma wa sifat itu untuk mengkafirkan orang-orang ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah yang mentakwili itu. Jadi menakwil itu adalah taktil, menjadi tidak mau menetapkan seperti yang Allah tetapkan. Pengennya tuh mereka mereka itu pengennya kita mengatakan Allah bertangan, Allah bermata, Allah berkaki, Allah berbetis kayak tadi semuanya, masya Allah. Ini bahaya. Makanya pembagian itu tidak dibenarkan. Pembagian itu adalah kalaupun dimaksudnya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah sebagai istilah biasa, akan tapi dua-duanya tidak bisa terpisahkan. Tapi kalau sudah masuk tauhid asma wa sifat, inilah ada maksud di situ. Tauhid asma wa sifat. Itu ada maksud untuk mengkafirkan orang yang belum man lam yuthbit ma athbatahullahu, yang belum bisa menetapkan apa yang Allah tetapkan, maka hukumnya adalah termasuk kafir belum beriman. Biarpun sudah sujud, biarpun biar ini Masya Allah untuk mengkafirkan dan dia punya kaidah-kaidah pengkafiran. Memang itu khawarij akhir zaman. Baik kemudian, nah kalau kita lihat Imam Bukhari dan ternyata subhanallah kalau lihat di Majmu' Fatawa, ini imam mereka yang suka mengkafirkan ini. Ibnu Taimiyah sendiri ternyata tidak bisa keluar di dalam Majmu' Fatawanya dari takwil, tidak bisa keluar dari takwil waktu eh, menakwili uh, kullu syai'in halikun illa wajhah eh, Ibn Taimiyah menukil dengan beberapa pendapat. Satu, dua, tiga. Ternyata setelah itu menukil satu pendapat il, al, al, al jihah maksud dengan ila wajah ay jihah ay jihah jihah bukan wajah wajah dirubah menjadi ji, jihah maknanya jihah ditakwili jihah itu salah satu takwil yang diambil oleh Ibnu Taimiyah thumma qala kemudian berkata hakadha qala jumhurul salaf begitulah penafsiran penakwilan jumhurus salaf dan dia pun mengakui yang namanya takwil unik sebetulnya takwil ada dalam semua oleh para ulama terdahulu hanya di akhir zaman itu saja saat munculnya fitnah. Fitnah pengkafiran dan sebagainya itu menjadi rancu. Apalagi dengan kekuatan dana dan sebagainya menulis buku-buku picisan, buku-buku fitnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala uh, adalah tersucikan dari Uh, sesuatu yang dimiliki oleh seorang hamba dari tangan, dari mata dan sebagainya. Jangan dikatakan semacam itu. Kalaupun kita menemukan ayat tentang mata Allah, maka hendaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istilah tauhid. Jangan sampai digambarkan seperti manusia dan seterusnya. Maka aman kalau seandainya kita bertemu dengan orang yang punya latar belakang akidah yang menyembah Tuhan-Tuhanan yang berbentuk, maka hendaknya langsung dipangkas dengan takwil saja agar tidak ada bayang-bayang kembali kepada akidah yang lalu. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala di saat menyebutkan tentang tangan, mata dan sebagainya bukan tujuannya untuk bercerita kalau aku punya tangan, bukan. <laughs> bukan bercerita aku punya tangan. Kalau mata bismillahirrahmanirrahim, memang Allah ingin menunjukkan sifat Rahman, Rahim Allah. Alaihissallahu ahkamil hakimin, memang Allah paling hakimnya. Jadi kalau sifat-sifat Allah disebut Memang disengaja untuk diketahui disunnah. Wal qahir fawqa ibadi. Qahir. Jadi disebutkan. Tapi lihat tentang anggota tubuh yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu yang dinisbatkan kepada Allah itu bukan tujuan untuk menyebutkan anggota tubuh. Untuk menekankan sesuatu yang lainnya. Contoh saja tentang tangan. Itu kisahnya apa kok membangkang tidak mau sujud? Jadi yang diingkari itu ketidak mau sujudnya si iblis itu. Sehingga mama na'aka antas juta lima kholak tu daya. Jadi bukan cerita tentang, hei iblis, kamu tahu tidak tanganku? Bukan gitu maksudnya. Hei iblis, kenapa kau tidak mau sujud? Dengan Adam yang aku ciptakan ini. Bukan menyebut tentang tangan. Dan semuanya coba. Ayat-ayat yang menyebut tentang anggota tubuh, bukan Allah ingin menceritakan tentang anggota tubuh. Maksudnya itu penekan yang lainnya. Terus kenapa kok jadi anggota tubuh ini yang dibahas itu? Ini betul-betul mengajari. Makanya mujassimah itu betul. Mujassimah, musyabbihah. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya kalau dilacak terus, didesak. Sampai kepada pengakuan mereka akan keluar dari iman itu. Na'udzubillah. Makanya harus benar-benar belajar akidah ini. Sampai ayat-ayat yang berkenaan dengan tasbih ini, um, eh, tajsim ini lalu dicari. Mulai ayat ayat Allah, ayat ini, ayat itu. Masya Allah. Dibesar dengan semuanya. Ah, apa hadis tentang ainullah. Jadi ini ma mana ke atas juda. itu semua orang ngerti. Maksudnya cercaan. Hei iblis. Wa kullu lil malaikati isjudu li adam fa sajadu ila iblis. Aba wastakbara. Kan ada korinah lain. Jadi ayat lain. Ayat ini bercerita tentang apa? Wa kullu lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis. Hei iblis sujudlah kau enggak mau. Semua pada sujud Hei malaikat semuanya sujudlah. Semuanya pada sujud kecuali iblis. Kenapa Aba wastak? barok. Maka di ayat lain itu sebenarnya cerita tentang itu. Cuman uh, redaksinya berbeda. Ma mana ke atas juta lima akhlak tu biadaiya. Apa yang menjadikan kau tidak mau sujud dengan apa yang telah aku ciptakan? Bukan cerita dengan tanganku, bukan begitu. Maksudnya aku punya tangan begitu, bukan. Astakbarta, apakah karena kesombongan bulu Ini penekannya. Am kunta minal alin? Apakah memang kau benar-benar meninggikan di antara yang lain? Sombong. Jadi penekanan, penghinaan itu bukan petangan yang disebut. Ya Allah maghlulah. Allah pelit. Bukan maksudnya ceritakan kan, bukan cerita tentang tangan Allah. Itu kan kisahnya orang Yahudi yang menuduh Allah itu adalah apa? Pelit ya Allah maghlulah. Maka disebut bal yadahu mabsutatan. Tangan Allah terbuka kudrah Allah, kuasa Allah untuk memberikan rizki sangat luas. Bukan bicara tentang tangan, tidak ada hubungannya dengan tangan. Tidak punya maksud menceritakan tangan. Tidak ada faedah. Karena bukan tangan yang bukan cerita tentang tangan, akan tapi penekanan makna makna kepatuhan itu. Bersama Wasama Habib Aidin, Mereka tak maksa. Aid adalah tetap tangan, tangan-tangan. Baik. Yang memberi nama aidin itu tak kekuatan, maknanya kekuatan. Bahkan yad sendiri maknanya kekuatan, bukan tangan jarihah saja. Bukan tangan begini, maknanya kekuatan. Dan aidi, yadin sendiri maknanya dalam bahasa Arab juga kekuatan kalau di dalam kamus-kamus bahasa Arab. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menyebutkan tentang dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang Ya'juj wa Ma'juj la yadani li ahadikum likitalihim. La yadani li ahadikum likitalihim. Pakai yadani. Mereka mengatakan, kalau mau angkat tangan itu bukan dimaksud dengan dengan tangan itu adalah bukan tangan, tentu Allah tidak mengatakan dua tangan sebab ma manaka antas juta lima khalaqtu biyadayya kenapa engkau tidak mau sujud dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku kalau memang maksudnya bukan tangan yang sesungguhnya kata mereka tentu tidak pakai dua tangan kan cukup biyadin berarti dua tangan menunjukkan kalau itu dua dua tangan yang sesungguhnya Bukan dua tangan itu bukan maknanya sama kekuatan. Lihat, kita hadis Nabi SAW, lihat. Nabi pernah menyebut bahasanya tentang kekuatan Ya'jud wa sangat luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, La yadani li ahadikum li kita lihim. Tidak ada kekuatan bagi salah satu dari kalian untuk memerangi mereka. Bukan tidak ada dua tangan, semuanya punya tangan dua, lihat. La yadani li ahadikum li kita lihim. La yadani. Ini jadi sangat jelas yang demikian itu sebetulnya. Maka luar biasa penyelewengan dan mereka punya buku-buku disebar dan di mana-mana, punya mantras madrasah sekolah-sekolah SD yang bayar mahal begitu, sehingga banyak orang-orang kaya sekolah di situ hanya ingin masukkan anaknya ke neraka. Ini musibah. Ini harus benar-benar diperhatikan. Lihat menyekolahkan anak harus ngerti. Jangan sampai kita menyekolahkan anak di sekolah tersebut ada pertanyaan, "Aina Allah? Allah di mana?" Itu menunjuk kepada ini Allah tashbih wa Dan kelihatannya hanya sederhana tapi mengarah ke sana, kesesatan akidah. Memang kami tidak mengatakan kafir, kafir, kafir begitu, akan tapi lazimul madhab. Lazim daripada diskusi ini menyampaikan, mengarah kepada menghukumi mereka harus seperti itu. Karena apa? Mengerikan dan mengatakan Allah punya wujud. Seperti seperti makhluk akhirnya. Padahal laisa kami telihi syai'un. Ya, baik, kemudian masih banyak lagi ya tentang tentang eh, sifat-sifat uh, sifat tentang istiwa, tentang nanti akan kita bahas bagaimana istiwa. Lihat kalau kita rinci istiwa. Makna istiwa sendiri ternyata ada banyak makna istiwa. Istiwa maknanya banyak. Cuman kita tidak akan ke sana dulu. Kita akan satu-satu. Ini satu contoh bahwasanya ada di dalam kita berakidah itu betul-betul ya menggunakan akal yang diberi dengan syariat. Bagaimana kok kaum Asy'ariyah selamat detailnya sampai di situ? Karena mereka menggunakan akal. Mereka mengukur akal kita itu. Akal manusia jadi akal ini, akal ini kan punya hayalan sendiri, punya punya punya punya punya pemikiran sendiri. Jadi akal itu punya gambaran. Jadi akal melihat melihat melihat itu. Jadi kalau sudah dikatakan misalnya kalau misalnya kalau dikatakan bahasanya tangan Allah. Kemudian waktu mengatakan menjelaskan ini, mereka ingin menjelaskan bahwasanya Maman aka antas juta lima khalaqtu biyadayya? Apa yang menjadikan engkau tidak mau sujud dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka disebutkan dengan kedua tanganku padahal semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus pakai yadaya? Mereka mengatakan ini menunjukkan tangan sesungguhnya satu. Yang kedua, menunjukkan Adam itu beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya kan diciptakan oleh Allah ada sebab. Misalnya ada apa? suami istri dan sebagainya kalau lalu hamil dan seterusnya kalau Adam itu langsung diciptakan dengan kedua tangan Allah apa yang kebayang kayak orang buat patung pakai adonan begitu sampai ada yang mengatakan ya mula zamahnya apa tangan yang jari hata dia bersentuhan dengan tinatu Adam tinnya Adam <laughs> akhirnya kebayang mana sementara akidah kita tidak Allah itu tidak di dalam alam dan tidak di luar alam tidak di saat dikatakan dengan nempel begini tidak kalau nempel begini berarti Allah butuh tempat. Kalau sudah butuh tempat namanya jirim. Kalau sudah jirim maka itulah sifat-sifatnya makhluk. Jadi akidah asyairah itu jauh sebegitu mikirnya. Bagaimana dipangkas sebab-sebab yang menjadikan orang itu punya pemikiran yang salah. Coba jadi di tuh bi yadayya diciptakan dengan tanganku, maksudnya tangan begini. Jadi ya digambarkan seperti apa kira-kira? Biarpun orang tidak menggambarkan begini lihat akan dibentuk dengan tangan Allah, dibentuk Sayyidina Adam alaihissalam. Memang begitu dengan tanah Allah yang bentuk. Jadi seolah-olah mengajari untuk kita berhayal bahasanya dibuat begitu. Ini dibuat hidungnya, dibuat ini, dibuat oleh tangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan begitu maksudnya. Biadaya adalah dengan kekuasaan Allah, kudrah Allah. Kenapa? Nabi Adam diciptakan oleh Allah seperti yang lainnya. Atau yang maknanya biadaya biasa untuk penekanan. Ente ente tidak menghargai pemberianku yang telah aku kirim dengan diriku sendiri, tanganku sendiri, padahal pakai mobil kan ternyata kan bisa macam-macam. Jadi ada kok. Maksudnya menekanan ente ini loh. Kok tidak menghargai gitu loh. Ibaratnya. Jadi maksudnya penekanan saja bukan berarti harus menunjukkan ada tangan di situ. Dan kita tidak mengatakan ayat Al-Quran tidak punya makna. Tidak. Tetap punya makna akan tapi serahkan kepada Allah itu tafwid. Kalau takwili dengan dengan takwil. Kemudian lihat. Uh, tentang ah, mereka mengatakan mengira mengatakan bahwasanya ini keistimewaan Sayyidina Adam alaihissalam. Sementara ayat Al-Qur'an mengatakan yang lain. Eh, matalu Isa indallahi kamatali Adam khalaqahu min min turab. Enggak beda. Ya, Allah ciptakan Sayyidina Adam alaihissalam seperti Isa. matalu Isa indallahi kamatali Adam khalaqahu min min turab, thumma qala lahu ish kun fayakun. Ya, sama dengan kun fayakun. Bukan diolah dengan tangan yang mereka fahami. Dan memang mereka ternyata sampai pembahasan mula zaman mumasati bainat bin bainal yadi wat turabi wa hakadha. Jadi ada mereka itu khayalannya sampai betul-betul Allah akhirnya sampai ada keyakinan seperti syab seorang anak muda dan seterusnya. Itu itu adalah kesesatan-kesesatan akidah yang sundu sangat sangat mengerikan. Kemudian jadi kalau kita pengen mungkin kita singgung saja ada satu pakar akidah yang kemudian juga pakar akidah ini disyarai bukunya disyarai oleh mereka-mereka dengan sarah-sarah yang mencerubuskan. Ada Imam Abu Ja'far atau Hawiyah Sebetulnya pakar akidah pada zaman itu adalah bukan dua saja, bukan Abu Hasan al Ashari saja dan bukan Abu Mansur al Maturidi saja, juga ada namanya Abu Ja'far at Tohawi. Imam Abu Ja'far at Tohawi itu adalah asal madhab Syafi'i, kemudian asal madhab Han Syafi'i, kemudian pindah ke madhab Hanafi dan beliau termasuk oh, orang besar fakih besar pen, penukil termasuk uh, Musnad Imam Syafi'i sendiri yang yang yang mengumpulkan adalah Imam At-Tahawi yang beliau adalah madhab Hanafi dari madhab Syafi'i, pindah dari madhab Syafi'i kepada madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Abu Ja'far atau hawi punya namanya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Aqidah at tahawiyah aqidah atau hawiyah hak, tidak beda dengan kita. Banyak disyarahi sudah. Syarahnya banyak juga. Akan tapi akidah tiga hawiyah itu tidak punya tidak tidak banyak pengikutnya seperti Asy'ariyah seperti Asy'ariyah sama Maturidiyah. Cuman akidah tohawiyah juga akidah yang sama kebenarannya. Tidak ada kesalahan di dalam akidah tohawiyah. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada tiga pakar besar. Cuman yang masyur hanya dua namanya Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Hasan al-Ashari. Tapi nanti ada Abu Ja'far at-Tohawi dengan akidah tohawiyah. Lah yang mensyarai tohawiyah ini banyak dari orang yang sesat akidahnya. Karena mengerti ini, kitab ini jarang yang mensyarai. Tidak seperti karangannya Imam Abu Hasan Ash'ari dan yang lainnya. Jadi Abu Ja'far at-Tahawi ini dipleset juga, di, di, di, di apa dirusak juga syarahnya. Ada seorang pensyarah Tahawiyah namanya Ibnu Abil Is. Ibnu Abil Is adalah pensyarah yang menyesatkan karena di situ memasukkan kepada bab tajsim. Padahal Abu Ja'far At-Tahawi jauh dari mana tajsim. Abu Ja'far At-Tahawi jauh dari mana namanya At-Tajsim. Kita harus pengalaman sedikit-sedikit tentang itu. Jadi banyak syarah-syarah yang merusak betul. Merusak uh, apa? Akidah At-Tahawiyah. Kadang orang kalau sudah membaca syarah itu lupa, dipikir syarah itu juga karangannya musonef, pengarang, padahal sangat jauh syarahnya. Waduh penyelewengan syarahnya. Dan kita punya syarah itu, dan subhanallah sangat jauh. Ini bicara merah, keluar warna hitam dan sebagainya. Jadi seenaknya sendiri, syarah itu hanya untuk mencari ketenaran saja. Numpang di kendaraannya orang, numpang ketenaran. Dan itu kebiasaan mereka orang-orang yang sesat menyesatkan. Bahkan bukan saja begitu pekerjaan mereka, pekerjaan mereka adalah merubah kitab-kitab merubah kitab-kitab akidah merubah kitab-kitab akidah dan juga kitab-kitab yang mereka tidak cocok dari kitab ahli sunnah wal jamaah syariah dirubah termasuk kitabnya Imam An Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Adkar Nawawi juga dirubah untuk ziarah kubur Nabi Muhammad SAW dirubah dengan Masjid Nabawi dan masih banyak Imam As-Sawi juga punya kitab dirubah banyak nah termasuk ini Imam Al-Syafar atau Hawi dicarai tidak dirubah jadi sebenarnya amanah ilmiah itu penting janganlah merubah kitabnya orang Jangan mencari dengan sesuka hati begitu dong. Ngarang buku sendiri. Cuman kalau ngarang buku sendiri tidak ada yang baca. Maka harus numpang di syarahnya. Nih. Termasuk syarah jadid itu hati-hati. Kami kaget betul membaca itu. Saya tertarik dengan caranya indah. Dan sebetulnya yang kami baca pengarang itu adalah sama dengan dengan kita aslinya atau mungkin karena terlalu apa waktu mengarang tuh banyak referensi sehingga tidak dipilah-pilah sehingga memasukkan kepada pencelaan kepada kaum muawilin, kemudian mufawwidin dan sebagainya. Bahkan mereka itu tafid sendiri ditolak sama mereka. Jadi dua kaidah, dua dua dua manhaj yang dihadirkan oleh Asy'ariyah, yaitu manhaj tafid dan manhaj takwil, itu pun ditolak semuanya. Karena tafid dan takwil adalah semuanya adalah ta'til. Tafid tidak mau menetapkan seperti yang Allah tetapkan. Wa ta'wil menjauhkan dari apa yang Allah tetapkan. Maka itu semua adalah sesat, luar biasa. Dia ingin benar sendiri. Ada tafid itu adalah dilakukan oleh para salafun saleh juga. Nah, tafid itu adalah tidak menyelami maknanya akan tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian tadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi punya kitab namanya Akidah Tahawiyah. Dan syarahnya ada beberapa syarah-syarah yang ditulis oleh orang akhir mutaakhirin termasuk Syekh Abdullah Harari punya, Said Hasan punya dan masih uh, ada beberapa syarah-syarah uh, Syarah Tuhawi Abu Ja'far at tuhawi nah di antaranya Abu Ja'far at tuhawi berkenaan dengan sifat ini beliau punya kaidah man Allah bima'nan mima'anil basar man Allah bima'nan mima'anil basar Fakat kafar dengan jelas yang mensifati Allah dengan sifat-sifat dengan makna yang ada pada kekhususan manusia maka kafir manusia punya kekhususan gerak diam ya gerak diam dan seterusnya makanya dari kaidah ini pun faham orang makanya kaum asyairah itu kenapa harus menjelaskan ke orang ada namanya jauhar ada arot Hah? apa itu jauhar apa itu arot itu adalah pembahasan yang detail itu adalah untuk menjelaskan bahwasanya uh, Allah tidak jauhar dan Allah bukanlah arot kalau sudah Allah bukan jauhan, bukan arat, nanti segala sesuatu yang mengarah kepada itu harus langsung dipangkas. Makanya kalau mengatakan Allah, misalnya bertangan dan tangannya itu misalnya bersentuhan dengan apapun, apalagi sampai Allah itu, ini adalah salah satu, naudzubillah ya, salah satu keyakinan dari imam mereka, Allah itu di arsh itu punya tempat khusus. Dan di tempat itu ada satu tempat kosong yang disiapkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi wasallam. Jadi kayak kerajaan begitu, jadi ada kursi dan sebagainya. Itu kebablasan memang banyak kebablasan. Dan itulah yang tidak kita kita tidak menginginkan kebablasan mereka terjerumus di dalam di dalam akidah yang sesat dan menyesatkan atau bahkan keluar dari iman. Man wasafa bima'na min ma'anil bashar faqad kafar. Yang memberikan sifat kepada Allah dengan sifat-sifatnya manusia. Min ma'anil bashar, makna-makna yang ada pada manusia faqad kafar maka yang perlu kita tahu makna dari manusia itu apa sih? Yaitu sifat-sifat kekhususan manusia. Seperti tadi bergerak, diam. Ya. Kita berwarna. Warna coklat, warna hitam, warna ini. Ini adalah sifat-sifat manusia. Maka Allah tidak bisa dikatakan putih, dikatakan hitam. Makanya tidak dikatakan dahil alam, tidak dikatakan kharijal alam. Akidah kita jangan dikatakan Allah di dalam alam. Jangan katakan Allah di luar alam. Makanya apa? Sebab kalau di dalam alam Allah diliputi oleh a alam. Dan jangan dikatakan Allah nempel atau tidak nempel, karena tidak ada urusannya dengan alam. Allah yang menciptakan a alam. Lalu bagaimana? Nah, itulah. Sebab kalau dikatakan Allah nempel dengan alam nanti akan ada pertanyaan. Sampai dikatakan bahasanya Allah itu alal arsi yamlaul arsh. Alhamdulillah Allah itu memenuhi arsh. Berarti Allah itu lebih kecil daripada arsh karena memenuhi. Berarti arsh itu seperti wadah ditemenuhi. Dan memang banyak kesesatan-kesesatan yang unik. Sampai kita kalau membaca itu geleng-geleng kepala. Kok bisa ini keyakinan semacam ini? Ada. Sehingga dipangkas oleh ulama kita, ahli sunnah wajib asyarah, tidak. Arsh, Allah jangan dikatakan Allah duduk di atas arsh, begitu tidak. Akan tapi Allah menguasai semua arsh. Arsh Allah yang menguasai. Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana. Tapi Allah menciptakan mana-mana. Dan jangan Allah katakan Allah duduk di atas kursi. Seperti duduknya seperti kita ini. Baik. Lihat apa kata Abu Ja'far At-Tahawi. Faman absara hada tabar. Kalau orang mau memandang melihat ini dengan cerdas, maka dia akan bisa mengambil pelajaran. Wa an mithli kufarin zajar. Dan dari seperti omongan orang kafir yang mengatakan Tuhan patung, eh, patung. Maka mujassimah itu sebetulnya seperti orang menyembah berhala, cuman bedanya Berhalanya orang kafir Quraisy adalah dijejer di depannya dari batu dan kadang dari korma. Akan tapi berhalanya kaum mujassimah adalah dibuat di otaknya sendiri. Jadi Allah seperti manusia. Allah seperti Memang mereka tidak mengatakan Allah seperti manusia, akan tapi lazim. Lazimul eh, muktaqodatihim, lazim apa maksudnya apa? Buah dari pemikiran yang mereka bangun itu menghasilkan keyakinan semacam itu. Kemudian Eh, wa alima annahu bi sifatihi laisa kal bashar maka harus tahu dengan sifat-sifat Allah maka tidak seperti manusia taqaddasa an kulli su'in wa haynin halak Allah terbebas dari sesuatu yang tidak baik dari sakit dari lupa Allah terbebas dari menipu wa khadi'uhum Allah menipu manusia enggak itu bukan sifat Allah akan tapi masalah musyakalah di dalam bahasa Arab jadi selagi ada ayat begini Allah seorang kafir melakukan begini, Allah melakukan yang serupa. Bukan berarti Allah menipu mereka. Wa tanazzaha an kulli aibin wa syainin. Allah terbebas daripada segala aib dan segala kejelekan. Ya, Allah terbebas dari itu semuanya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ada yang boleh bertanya tentang Allah. Kenapa Allah menciptakan ini? Kenapa Allah menyakiti orang yang anak kecil? Kenapa Allah masukkan surga masuk neraka? Tidak ada yang boleh bertanya seperti itu. Akan tapi wahum yus'alun, tapi mereka lah yang bakal ditanya. Kemudian setelah itu apa? wawa ai agama Islam itu bainal ghuluwi wa taksir agama Islam itu adalah tidak berlebih-lebihan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri tengah-tengah tengah-tengah ya bukan ekstrim berlebihan sana enggak wa bainat tashbih wa ta'til dan antara tashbih dan ta'til karena ada tashbih kaum musyabbihah wa ta'til yang mengatakan ayat Al-Qur'an itu tidak ada maknanya ayat Al-Qur'an itu adalah uh, apa uh, ada ayat Al-Qur'an yang tidak ada maknanya termasuk hasyawiyah hasyawiyah di dalamnya maka itu juga keluar dari iman maka kita manhaj yang manhaj di tengah inilah ya yang bisa kita hadirkan berkenaan tentang akidah jadi satu satu, satu apa namanya uh, keyakinan yang harus terus kita bangun adalah Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya cuman tidak segampang ini harus dilentrehkan dengan apa sih saat ini virus-virus atau keyakinan-keyakinan yang merebak yang menjadikan keyakinan tentang sifat mukhalafah lil hawatis ini menjadi salah-salah. Tidak cukup kita mengatakan ah, mukhalafatul laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi setiap salat kebayang Allahu akbar Allah di atas arsy. Tidak seperti ini. Dia biarpun mengatakan tidak seperti akan kebayang itu semuanya. Karena apa? Digambarkan sampai mengatakan kalau fa'ilam yakun lillahi yadun wala rijrun wala sakun wala hajun. Famadha yakunullahu akal juzil hindi. Sampai ngomongan begitu. Ngecek ini. Kalau Allah tidak punya tangan, punya punya apa mata, punya ini. Memang Allah tuh bulat kayak semangka eh, kayak kelapa kelapa kayak semangka semangka bulat begitu. Ini kan mengecek sudah subhanallah. Jadi memang harus ada ada bentuk-bentuk kayak manusia begitu. Bentuk-bentuk manusia, bentuk-bentuk kayak begini. Dan itu namanya tajsim. Dan dari empat madhab ini, yang paling sedikit kaum mujassimahnya, musyabihahnya adalah syafi'iyah, hanafiyah, malikiyah. Ada memang dari dari syafi'iyah, hanafiyah, malikiyah ini yang masuk tajsim. Ada. Dan dari kaum Hanabilah itu banyak di antara mereka yang masuk taj Tasim. Tapi banyak yang juga masih selamat seperti Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi Muitab Usubah bi Akafi Tanzih punya satu buku namanya Muitab Usubah bi Akafi Tanzih itu menjelaskan tentang tentang takwil-takwil semacam ini Masya Allah. Tidak masuk ke dalam bab tashbih mereka. Jadi masih ada yang selamat. Tidak semuanya terjerumut dan tidak semuanya tersesat. Baik, ini saja insya Allah. Satu-satu saja. Besok insya Allah kita coba bagaimana istiwa Allah, bagaimana nanti mata Allah, bagaimana nantinya. Jadi semua kaidahnya nanti coba semakin jelas. Kalau disebut tentang sifat-sifat atau anggota tubuh yang dinisbatkan kepada Allah, itu bukan tujuannya Allah untuk menceritakan tentang anggota tubuh itu. Jadi ada penekanan di sisi lain. Cuman kenapa kalau kita memahami sisi ini? Sisi yang lain kurang dipahami, Sisi yang lain kurang dimengerti. Ada masalah majas, itu adalah semuanya orang faham, orang oh, yang berakal tuh. Kalau masalah majazat itu sangat-sangat wajar, sangat umum. Misalnya apa? Uh, urusan itu ada di tanganku kan biasanya. Jadi ada di tangan, tanganku. Kalau orang bahlul bagaimana? Mana mana mana? Ada di tanganmu. Subhanallah. Jadi padahal sudah sangat jelas, tapi kenapa mereka ingkar? Begitulah yang namanya sesat. Itu sesat juga sesat. Dan dimanapun orang berada, orang yang merasa, orang sesat itu jarang merasakan dirinya sesat. Kalau merasa sesat, dia akan kembali. Orang sesat pun merasa benar dia. Akan tapi cukuplah hujah kita. Hujahnya Pak kita itu sudah mayoritas sudah. Dari masa ke masa Asyairah itu sudah menguasai dunia dan maturity ya. Itu orang akhir zaman saja, baru lebih jaya lagi mulai dari abad ke-13, eh, abad 1111 kemudian berkembang abad 12 sampai ke atas dua abad. Dua abad ini baru mulai mulai nyebar karena memang dikuas ada negara-negara kaya menyebar buku gratis ke sana kemari, bisa membuat sekolah di sana sini dan sebagainya. Cuman kalau dibanding lihat di Indonesia saja satu contoh. Di Indonesia berapa persen mereka yang suka merusak dengan akidah yang sesat itu? Sangat jauh dibanding dengan Orang yang akidahnya benar akidah Asy'ariyah, Asy'ariyah. Makanya kita perlu sekarang mengembalikan lagi pemahaman tentang Asy'ariyah sebab banyak orang tidak ngerti dirinya Asy'ari juga. Sehingga mendengar radio dicaci maki Asy'ariyah, Mu'attilah, Asy'ariyah ahlud dolal. Asy'ariyah orang sesat, Asy'ariyah banyak yang ahli syirik itu diam saja. Oh, Asy'ariyah ya. Jadi nggak ngerti kalau Asy'ariyah itu dirinya sendiri. Jadi Asy'ariyah itu dimakan itu perlu fahamkan mana Asy'ariyah ini. Ya, semoga para pendengar dimanapun berada bisa semakin tahu bahwasanya Anda akidahnya adalah Ash'ari. Akidah di sunnah wal jamaah pengikut Abdul Hasan Ash'ari yang hidup di abad permulaan abad keempat. Meninggal di 320 atau 322. Jadi hijriah. Jadi beliau adalah orang dahulu, orang salaf. Ya, masih dalam koran 3 masuk koran 4. Dan beliau adalah pakar akidah yang luar biasa. Dan semoga Allah SWT terus menjaga akidah kita, iman kita. Maka para pendengar, para pendiri sahabat mana pun berada, yuk kita terus belajar akidah. Belajar akidah, jangan main-main. Jangan main. Al-Quran tidak cukup. Bukan Al-Quran karena tidak cukup, tidak. Untuk paham Al-Quran kita perlu bantuan pemahaman ulama. Kalau Al-Quran, semua ilmu dalam Al-Quran. Jangan jadi fitnah lagi nanti. Mengatakan Al-Quran tidak cukup. Lah, ini orang kurang ajar benar ngomong Al-Quran. Bukan, maksudnya apa? Kalau kita hanya berpegang dengan Al-Quran belum bisa. Kenapa Kita belum punya kemampuan untuk memahami Al-Quran. Al-Quran. Maka kita perlu bantuan para ulama-ulama untuk menjelaskan, para ahli tafsir. Dan bagaimana gitu semuanya? Maka dengan banyak mempelajari buku-buku dengan para ulama-ulama terdahulu. Buku tafsir sudah dibuat Imam At-Tabari, Ibnu kathir dan seterusnya. Masih ada. Ibnu Tafsir, Ibnu kathir juga punya takwilat. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang muhaddis besar sampai hari ini dianggap oleh siapapun juga pendekar ilmu hadis yang diakui oleh kawan, kawan dan lawan ternyata beliau adalah juga Asy'ari dan bahkan beliau adalah seorang Syafi'ul madhab. Imam Nawawi yang bukunya dibaca di mana-mana adalah juga Asy'ari. Jadi ulama Ash'ariyah ini menguasai dunia. Tidak ada pengarang besar kecuali adalah kalau bukan dari Ash'ariyah Maturidi. Coba, apa buku yang paling masyur saat ini? Buku yang paling masyur yang dibaca di kalangan mereka yang suka membitahkan. Mereka baca Riyadhus Solihin. Tak tanya siapa pengarang Riyadhus solihin? Imam An-Nawawi. Beliau adalah seorang ashari. Amirul Mukminin fil hadis yang punya syarah kitabnya Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari. Sampai dikatakan la ba'dal fath. Tidak ada tidak ada syarah seperti syarah Fathul Bari. Kalau Al-Fatih pada Fathu Makkah ada satu buku Syarah Bukhari tidak ada seperti karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah eh, masanya adalah sebelum Ibnu Hajar Al-Taimi dan sebelum Syekhul Islam Zakaria Ansari. Jadi termasuk guru dari daripada Syekhul Islam Zakaria Ansari ke atas. Ibnu Hajar Al-Asqalani lihat yang punya Fathul Bari Beliau adalah seorang Syafi'i, bermadhab, dan beliau adalah seorang Asy'ari. Apalagi gak ada ulama-ulama gede ambil semuanya habis oleh ulama Asy'ari dan Maturidiyah. Asy'ari, Maturidi, Asy'ari, Maturidi. Imam Syafi'i gimana? No. Imam Syafi'i sebelum datangnya Imam abu Hasan Asy'ari. Imam Syafi'i abad ke-15 lahir. Apa 15? Abad ke-1, masuk abad ke-2. Jauh. abu Hasan Asy'ari datang setelahnya. Yang perlu ditanyakan, apakah madhabnya Abu Hasan Asyari? Ada yang mengatakan Maliki, ada yang mengatakan Syafi'i. Lah kok begitu? Biasa orang gede direbut. Kalau kita nggak ada yang anggap <laughs> kan begitu. Ya, orang berebut ya. Jadi Imam Abu Hasan Asyari boleh ada seorang ahli besar sampai sampai hari ini pun diperselisihkan ada yang mengatakan madhabnya Maliki, ada yang mengatakan madhabnya adalah Syafi'i. Jadi ini adalah orang-orang besar. Jadi orang-orang besar dari masa ke masa ternyata kalau tidak Asy'ari adalah apa? Maturiti. Asy'ari maturiti. Asy'ari maturiti. Ada termasuk masuk dalam Mu'tazilah misalnya ada. Termasuk pakar dalam madhab Imam Syafi'i. Qadhi Abdul Jabbar yang ada di jadi seorang pakar akidah. Uh, pakar fikih itu namanya Qadhi Qudot uh, ah, Qadhi Abdul Jabbar. Ada di Yaman itu. Ternyata beliau adalah seorang Mu'tazilah. Yang punya masyarah usulul khamsah. Yang punya kitab namanya Mughni Ternyata itu ditemukan di perpustakaan sana dan kita menemukan dan kita punya beberapa bukunya. Jadi semua referensi Mu'tazilah itu runtuh, hilang semuanya. Begitulah namanya akidah kalau sesat. Akidah kalau sesat biarpun berkuasa di sebuah negara selama 700 tahun dalam zaman Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah 700 tahun pun akan berakhir begitu saja. Dan kembali yang nongol akidah siapa? ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyah tidak bisa tidak. Sekarang yang mengatakan tasbih tajsim itu bakal berakhir dia. Bersama runtuhnya sebuah kerajaan atau kekayaan, maka akan akan hilang dan akan berganti kepada akidah yang benar. Dulu begitu, akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah maturidiyah dipinggirkan. Jadi yang menjadikan agama negara adalah apakah keyakinan negara adalah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah yaitu masa Daulah Abbasiyah selama 700 tahun. Berakhirnya Daulah ini terenjak hilang. Kaum Asyairah di pinggir tapi ngarang buku dan sebagainya. Bukunya keluar habis lagi, menguasai dunia lagi. Nah, sekarang ada negara besar yang punya banyak duit bagi-bagi buku, apalagi orang haji pulang dikasih buku. Orang yang nggak punya buku senang, tak tanya buku tajim. Buku mujassim, hati-hati. Makanya kalau naik haji tidak usah pulang membawa buku-buku hadiah itu. Itu adalah memberati tas satu, mending diisi korma dihadiahkan kepada orang. Itu dibaca banyak yang membahayakan, banyak yang membahayakan. Cuman kadang orang kampung itu Masya Allah, etikotnya, keyakinannya dengan Makkah luar biasa, cintanya dengan Nabi luar biasa, dipikir itu ada kitab barokah. Dibawa pulang, betul. Nah, kayaknya di rumah tidak pernah ada buku, ada buku, cetaknya bagus lagi, lek. Dari Mekah, ini. dipikir ada hubungannya dengan Ka'bah, dari Madinah, dipikir ada hubungannya dengan Rasul, Astagfirullah. Ternyata setelah dibaca, eh masalah ada tetsim, ada caci maki, pembid'ahan dan segala macam musibah. Maka ini harus kita yakinkan akidah kita itu. Maksudnya akidah Asy'ariyah. Makanya yang senang dengan kaum Asy'ariyah itu hanya orang-orang cerdas. Filosof-filosof hebat. Sampai ada di daulah Turki itu adalah daulah Utsmaniyah itu yang dikatakan oleh mereka sebagian orang-orang yang ada di Saudi itu uh, Turki itu disebut termasuk Daulah Utsmaniyah itu adalah paling busuknya masa katanya, masya Allah, subhanallah. Padahal Daulah Utsmaniyah itu telah menjaga peninggalan-peninggalan Nabi dan akidah kebenaran, ya, Daulah Utsmaniyah. Masa Daulah Utsmaniyah itu juga ada seorang pakar akidah yang besar sekali. Ini perlu dibaca oleh para tulabul ilm. Kami kenalkan ada seorang alim besar namanya Syekhul Islam Daulah Utsmaniyah yang bernama Syekh Mustafa Somri yang beliau punya karangan kitab 44 jilid yang dikarang selama 2 tahun dan ini kitab luar biasa cuman kitabnya dikarang oleh orang yang sangat cerdas sehingga kadang kita membacanya pun harus harus butuh waktu yang sangat lama namanya Mokiful ilmi wal aqli wal alam min rabbil alamin Mokiful aqli wal ilmi wal alam min rabbil alamin karanya Syekh Mustafa Sobri dan ini kalau seandainya ada yang bisa menerjemahkan dahsyat luar biasa akan tapi kalau memang sudah ngerti bahasa Arab jangan pakai terjemahan. Karena apa? Ini adalah gabungan di antara falsafah-falsafah Islam dan oh, apa namanya? diperes eh, diambil saripati daripada pemikiran-pemikiran ulama-ulama dikumpulkan dalam buku itu dan ditulis selama 20 tahun dan di situ nantilah yang menghabiskan tentang tentang pemikiran-pemikiran itu semuanya kayak tatsim dan sebagainya termasuk mengkritisi eh, pemikiran-pemikiran uh, baru yang sesat dan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti juga sangat uh, sangat uh, kehidupan beliau sangat uh, ini sangat mempengaruhi cara berpikirnya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti termasuk Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti waktu menyusun fikih sirah pun ternyata kritikannya sangat mirip dengan kritikan Syekh Mustafa Sobri dengan para penulis-penulis sejarah yang yang nyeleweng termasuk Syekh Muhammad Syekh apa termasuk karangan Khalid Muhammad Khalid dan uh, bukan Khalid ya Khalid Muhammad Khalid pada zamannya sebelum sebelum eh, sebelum sebelum kembali ke jalan yang benar. Habib Khalid Muhammad Khalid juga pernah punya cerita akhirnya kembali kepada jalan yang benar. Alhamdulillah. Akan tapi ada sejarah Nabi yang juga eh, meniadakan tentang kemujizatan Nabi seperti yang ditulis oleh Husain Haikal dan seterusnya. Ada lagi nanti banyak ini. Jadi kita perlu juga punya wawasan membaca kitab akidah orang-orang besar yang memang berat dan sampai hari ini pun kelihatannya susah kalau orang mahasiswa falsafah di kampus saja baca karangan Syekh Mustafa Sobri kayaknya tidak jadi kuliah nanti ya terlalu berat kitab itu maka dari itu kita belajar dari yang ringan itu tapi alangkah baiknya jika kita nanti kembangkan dengan baca kitab-kitab yang semacam itu baik ini saja semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar ingat laisa lihi syai'un dan kita harus tahu apa itu syai' dan syai' itu adalah makhluk dan sifat-sifat makhluk dan fahamilah sifat makhluk dan yang memahamkan kita tentang sifat-sifat makhluk adalah siapa? kaum asyairah, ulama asyairah. Kalau sudah paham sifat-sifat makhluk, maka lihat. Akan mudah di saat kita membaca ayat Al-Quran tentang tangan Allah tidak mungkin. Jangan kebayang akan adanya tangan. Karena di situ ada sifat makhluk begini, maka langsung ditepis. Maka langsung kita nyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tauhid. Atau dengan mentakwili agar kita tidak banyak mengikirkan tentang hal-hal yang semacam ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesesatan akidah. Semoga Allah menetapkan kita dalam akidah ahli sunnah wa jamaah asy'ariyah, maturidiyah, akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan bimbingan kepada akidah-akidah yang lain, akidah-akidah yang sesat semoga menjadi mendapatkan petunjuk kembali ke jalan yang Allah ridhai dan semoga Allah mematikan kita dengan husnul khatimah. Berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.